syarah Alhamdulillah salatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi man Tirmidzi Tirmidzi al-Muhafiqi al-Yawi Naktariku lahu fil fadli alaina wa ala Amsalina min ahli islami Miman yabtagil haqqa Bidalilihi Munadaratu Munadaratan Munadaratan lil mu'adili al muhtadi Wa tadamanu hazil munadaratu Syai'ai Al-amalu takdiru as'ilatan. As'ilatin. As'ilatin. Arba'atu as'ilatin muta'alliqat muta'alliqatun bi e, muta'alliqatun muta'alliqatun bi bi iqtiqadihi billahi wa fi kalamihi. Arba'atu as'ilatin muta'alliqatun bi istidraji iqtiqadi hadzal mu'atilil tadiri fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad dhahara khilalu hadhihi al-as'ilati khilala khilala hadhihi al lagi Hizil basirati Hizil basirati Anna hadal muhafila Salama tasliman Mislah syamsi Fi ikhwaki Fi Pan Wa ibtalan Wa ibtali Makana batilan Min hilali sawa'un min ma ya'taliku fi qadihi billahi wa fi kalamihi aw ma ya'taliku minha bi nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ma ja'a bihi kama da bagiya idan bagiya syai'u sam bahwa ayuqalu lahu ma tamta ma tumta ma tumta tak i'tiqada wa huwa sahihun bahwa sahihun billahi wa fi rasulih wa dhahara min kafina ijabatika alal as'ilati samaniyati awalan limada latas latus fitu latus fitu ma asbatahu Allahu li nafsi asbatahu lahu rasuluhu min asfati wa tanfi ma nafallahu an nafsihi anhu rasuluhu Rasul ke Rasulullah. Kalau nah. syarih Hafizullah Ta'ala Hadil Wajul Khamis ini Bantan yang kelima Ketadaman yang berisi Munadara, perdebatan atau diskusi Seorang Ulama Al-Sunnah Yang e, eh, Mempunyai dalam ilmu Al-Muhakkik yang Yahweh yang mempunyai Allah dinaktar yang kita mengakui kalau dia memiliki kelebihan daripada kita dan orang-orang semisal kita dari uh, umat Islam dan dia adalah seorang yang mencari kebenaran dengan dalilnya dia berdebat atau berdialog dengan mu'atil orang yang mengganggu sifat Allah dan mubtadi al-bid'ah Perdebatan ini memuat dua poin penting. Yang pertama adalah takirul mu'atil uh, eh, uh, eh, sang mubtadi yang ahlu ta'til ini menetap uh, takrir menetapkan uh, istikhad ma fi nafsihi dengan mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya dan apa yang dia yakini berkaitan dengan firman Allah dan perkataan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dan pernyataan-pernyataan ini dia keluarkan menilai melalui delapan pertanyaan empat pertanyaan berkaitan dengan keyakinan dia tentang Allah dan firman Allah dan empat pertanyaan berkaitan dengan uh, mengeluarkan keyakinan ahlu taktil mubtadi ini tentang Rasulullah saw dan hadis dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan nampak melalui pertanyaan-pertanyaan ini bagi orang yang punya ilmu bahasanya taktil ini salam atas lima dia pasrah, dia kalah ini sebenar-benarnya dia pasrah atau dia tunduk dia mengakui dan menerima sebagaimana eh, bagikan matahari yang menampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan melalui delapan pertanyaan tersebut. Baik, delapan pertanyaan tersebut berkaitan dengan keyakinan dia tentang Allah, firman Allah, ataupun yang berkaitan dengan Nabi dan ajaran Nabi. Fama dapat ya idan maka apa yang tersisa idan jika demikian? Maka yang tersisa adalah poin yang kedua yaitu kita katakan padanya selama anda memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan ini dan itu adalah keyakinan yang benar tentang Allah dan Rasulnya wadah minka dan nampak dari anda dalam jawaban-jawaban anda terhadap delapan pertanyaan tersebut pertama Lima dan mengapa engkau tidak menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau tetapkan oleh Rasulnya berupa sifat-sifat Allah dan mengapa anda tidak meniadakan apa yang Allah tiadakan dari dirinya dan ditiadakan oleh Rasulnya ya. Sanian Wahyu Wasani ala yakunu indaka syaja'atan bisus'i bilhaqiyah ala yakuna indaka syaja'atun ala yakuna indaka syaja'atun bisus'i bilhaqi wa wa hijri wa ini wa hajri wa tarki bil haqqi wa hajri wa hajrin au ni bil haqqi wal hajrin wa tarkin taqil makna taqil makna au ma'ani allati ayantaha ayantaha amin min indi nafsi ke talisan yuqallahu alisa fi ta'yinika lam yakun mafhuman min kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam mukhataratan minka mukhataratan mukhataratan minka wa Wa yuqalu lahu akhiran wa yuqalu akhiran ma jawabuka idza qala rabbuka ma ajabtumul mursalin fabana min khilali ma sabiqa an qatah fakhabbata khabbata wa qala 'ala Allahi bila ilmin wa harafa kalamillahi kalamallahi wa kalam allahi wa kalama rasulih wa qarara batilu wal baqara al batila وقرر الباطل والبدعة التي هي من الأحداث إحداث وهي من الإحداث في الدين وهي wa kullu ضلالة في Faidan la man, manasa la manasa min min la, luzumi sunnati sunnati wal masya ala wal masyi wal masyi ala majaa anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi usulitini amatan wa fi hadal babi khasatan wa qad awda'a subhanahu wa ta'ala fi kitabihi ma huwa haqqun min sifatihi wa da'al ibadu da'al ibada da'al ibada ila iman bihi wa kadzalika ja'a fi sunnati wa sunnati wa sunnatu wahyun min Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam nah alaikuna tidakkah ada indah kepada dirimu keberanian fisadai untuk terus terang bila hakim menyampaikan kebenaran Eh, wahajri wa tarkil makna dan meninggalkan dan meninggalkan makna atau banyak makna yang engkau tetapkan dari dirimu sendiri. Yang ketiga kita katakan padanya bukankah dalam tindakan menentukan satu makna yang tidak dipahami, yang tidak bisa disimpulkan dari firman Allah dan perkataan Rasulnya adalah gambling dan untung-untungan yang engkau lakukan. Karena boleh jadi ternyata uh, itu adalah tidaklah satu hal yang pasti Allah kehendaki. Yukalulahu akhiran dan kita katakan padanya pada akhirnya Ma buka apa jawabanmu jika Allah akan bertanya kepadamu nanti pada hari akhir nanti mada aja bertemu mursalin respon apa yang engkau berikan kepada para utusan Fabana maka jelaslah min khilal melalui apa yang telah lewat bahasanya ahlu taktil ini kota atau telah ngawur serampangan ya, tanpa aturan dan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu dan menyelewengkan firman Allah dan sabda Rasulnya dan menetapkan uh, eh, kebid'ah eh, satu hal yang batil dan bid'ah dan bid'ah adalah mengada-ada dalam agama dan kita adalah kesesatan dan semua kesesatan, kesesatan itu terancam neraka. Faidan maka jika demikian lam mana asal tidak ada tempat menghindar dari komitmen dengan sunnah dan berjalan di atas ajaran yang datang dari Allah dan dari Rasulnya dalam pokok-pokok agama secara umum dan dalam masalah ini sifat Allah secara khusus dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan dalam kitabnya mawahakun satu hal yang benar tentang sifat-sifatnya dan Allah telah mengajak para hamba untuk beriman dengannya demikian juga terdapat dalam sunnah dan sunnah adalah wahyu yang datang dari Allah untuk Rasulnya. Ya, iman. Lawazimu tapi ada hirina ilahina tak ilahina tak takodu anakul mustalzimun au muhimun atas bilahi ta'ala bihulkihi atas bilahi ta'ala bihulkihi kufrun li anakul tertibun dikandihi ta'ala laisa kami beri syuruh wala la'imut muhammadin al-fazain ahadu masyaihi bukhari rahimahumallahu wa man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara wa man jahada ma bihi nafsahu faqad kafara wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wa la rasuluhu tashbihan wa min al-ulumi anna man aqtala al-batila ayaj'ala dhahira kalamillahi ta'ala wa kalama wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam tashbihan wa kufran au muhiman lidzalika Qala syarifu hafidhullah Yarat adatu ahli sunnati Ayyubayinu linnasi al-haqqa Alladhi dala alaihi kalamullahi wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam Wa da'watu nasi ilaihi Kama jarat adatuhum at minal bidai wal mudahati Wa jami'i ma'asilati yubyiduha eh, Yabhuduha Allahu Wa ya fayahbaha wa bayanul athari al-mutarab al-mutarabbati al-mutarattabi al-mutarattabati al aqwali wal af'ali min al-bida'i wal maqwal ma'asi. Nah. Kemudian uh, sisi yang keenam untuk menampakkan yang mazhab al-ta'til adalah yalzam alaihi. Jadi konsekuensi dari ta'til mengharuskan berbagai konsekuensi yang batil dan kaidah mengatakan butlan lazim yadul ala nil malzum tidak benarnya al-lazim konsekuensi satu kalimat menunjukkan batilnya kalimat yang menjadi sumber konsekuensi maka di antara konsekuensi dari taktil adalah yang pertama alu taktil tidaklah menyelewengkan nusus sifat dari makna zahirnya kecuali manakala dia meyakini annahu bahasanya nusus sifat itu mustalzimun mengharuskan atau menyebabkan orang salah faham menganggap Allah serupa dengan makhluknya dan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran karena dia adalah berarti mendustakan sekian banyak ayat yang meniadakan tamsil yang meniadakan tasbih semisal ayat laisa kamitsli syai'un wa samiul basir ya. dan di antara ulama yang menegaskan bahasanya tasbih itu adalah kufrun kekafiran adalah Nuaim bin Hamad al huzai salah seorang Bukhari semoga Allah merahmati keduanya eh, Nu'aim bin Hamad al ghuzai mengatakan man Allah bi khalqi faqad kafara siapa yang memiliki keyakinan tasbih meyakini bahasanya Allah serupa dengan makhluk maka dia telah melakukan kekafiran ya, wa man jahada ma wasallahu bi nafsahu dan siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya yaitu taktil Fakat kafar maka dia juga telah melakukan kekafiran. Maka tasbih adalah kekafiran sebagaimana taktil juga kekafiran. Walaisa dan tidak ada pada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya ataupun ditetapkan oleh Rasulnya untuk dirinya tasbihan keserupaan dengan makhluk. Entah sekian kutipan perkataan Nuaim. Wa minal ma'lum dan satu hal yang maklum bahasanya kebatilan yang paling batil atau termasuk kebatilan yang paling batil adalah kita jadikan zahir perkataan Allah dan perkataan Rasulnya tasbih yang ini berarti kekafiran atau menyebabkan orang bisa memahaminya dengan uh, paham kekafiran maka telah menjadi kebiasaan alusunah untuk menjelaskan kebenaran pada manusia yang itulah e, kebenaran merupakan isi kandungan firman Allah dan sabda Rasulnya dan telah menjadi kebiasaan alusunah untuk mendakwahkan mengajak manusia kepada kebenaran sebagaimana telah menjadi kebiasaan alusunah untuk mengingatkan bahaya bid'ah dan berbagai perkara mengada-ada dan semua macam kemaksiatan yang dibenci oleh Allah dan Allah enggan terhadapnya dan menjelaskan dampak al-mutarattabah yang menjadi dampak dari berbagai perkataan dan perbuatan yang tergolong bid'ah dan maksiat. Ferdi. Muktafin. Muktafin. yatarattabu alaihi umurun fasidatun munharafatun an sabilil mu'minina wa lawazimu al-batilatu ala butlani ma tarattabat hiya alaihi hadhihi qaidatun ma'lumatun hatta ghayara ahlus sunnati yaquluna biha wa an wa in kanu wa in kanu la yutabbiqunaha tatbiqan taman bil ibadatil i'tiqadiyati wal amaliyati Amma ahlu sunnati fayutbikunaha Fayutabikunaha Fayutabikunaha tatbikon taman Waminal lawazin lawazin bil katirati Anna ahlat taktiri Mahamalahum ala nahyi sifati Rabbi azza wa jalla ila ittiqaduhum At-tasbih At-tasbiha Wa ittiqadu tasbihi Musadimun likalimat likalimin lahi Akwalun Akuru bal musabihul linasi wal ijma'i faminan nasi qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un fala tadribu lillahi amtala fala tad fala taj'alu lillahi amdadan wa antum ta'lamun fa fa tasbihi muqaddim fa mu Oh ya, famuqtaqidu. Nah. Famuqtaqidu tasbihi muqaddibun lillahi azza wa jalla. Musadimun di kitabihi wa amal ijma'u faminhu hul hikayatu allati awradaha Syekh rahimahullahu an Nu'aim ibni Himadin Hamadin Hamadin rahimahullahu wa hiya mujma'un alaihi inda alisunati sunnati wal jama'ati. Maka penulis Muktafin mengikuti jejak ahlu sunnah dalam masalah ini Fa'inam maka penulis tatkala menjelaskan dalam sisi-sisi yang terlewat kebatilan mazhab al taktil beliau sebutkan di sisi yang ke-8 ini yang ke-6 ini dampak dari uh, akidah yang bid'ah ini pada kalau maka beliau sebutkan anu yalzam menjadi konsekuensi dari taktil berbagai konsekuensi yang fatil artinya tabu alaihi timbulah dampak dari akidah taktil berbagai perkara yang rusak yang menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman ya, jalan orang-orang yang beriman sama dengan ijma yang menyimpang dari ijma walawasim batilah dan dampak yang batil menunjukkan batilnya ma tarotabat hiya alaihi sumbernya ini adalah kaidah yang telah dikenal oleh para ulama putra Butlanul lazim yadulu ala butlanil malzum. Hatta sampai-sampai ini juga diterapkan dan dipakai oleh dulu ahlu sunnah. Mereka pun menetapkan kaidah ini. Meskipun mereka tidak menerapkan kaidah ini secara sempurna dalam masalah itikad demikian juga dalam masalah amal. Adapun ahlu sunnah maka mereka menetapkan mempraktekkan kaidah ini dengan penerapan yang sempurna. Maka di antara lawas dan konsekuensi yang batil dari taktil, bahasanya alu taktil tidaklah mendorong mereka untuk mengingkari sifat Allah Azza wa Jal, kecuali karena mereka meyakini sifat tersebut e, menghasilkan e, menimbulkan anggapan tasbih padahal keyakinan adanya tasbih e, serupanya Allah dengan e, makhluk itu bertabrakan dengan firman Allah. Bahkan aku katakan bertabrakan dengan nas dan ijma. Bertabrakan dengan nas karena terdapat banyak nas yang menetapkan bahwa eh, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya laisa kamisli syai'un. Demikian juga ayat fala tatribu lil amsal fala taj'alul amdada wa antum ta'lamun. Wal mu'taqidu maka orang yang memiliki keyakinan tasbih maka dia mendustakan Allah Azza wa Jal dan menabrak dan berlawanan dengan kitabnya. Adapun ijma maka diantaranya adalah cerita yang dibawakan oleh penulis menceritakan perkataan Nuaim ibn Hamad. Ini adalah satu hal yang disepakati oleh sunnah wal jamaah. Masakus. وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لنبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في اسمائه وصفاته وانما جعل ذلك موكولا الى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان نعم Kemudian dampak yang kedua dengan akidah taktil adalah bahasanya Al-Quran yang Allah turunkan dengan fungsi menjelaskan segala sesuatu, petunjuk untuk manusia dan obat penyakit di dalam hati dan cahaya yang jelas atau yang menjelaskan dan pembeda antara hak dan batil ternyata berdasarkan akidah taktil Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran hal-hal apa yang wajib diyakini oleh para hamba berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Lalu ternyata Allah jadikan masalah tersebut Allah pasrahkan kepada akal manusia sehingga manusia menetapkan bagi Allah sifat apa saja yang mereka kehendaki dan mengingkari e, mengingkari sifat apa saja yang tidak mereka inginkan. Dan ini adalah nak jelas kebatilannya. Maka konsekuensi dari ahli taktil berarti tidak ada penjelasan ya, tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Namun itu dipasrahkan kepada akal pikiran manusia. Bibit. قال شعر حفظه تعالى هذا هو اللازم al من al الباطلة tabati ala madhabi ta'tili wa khulasatuhu anna rabba jalla wa ala lam yubayyin nasa lin nasi lam yubayyinna lin nasi ma ya- ma yajibu alaihim iqaduhu fihi wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin fa idan la bayanan min Allahi wala min rasulihi amma yajibu iqaduhu billahi azza wa jalla wa hadha aslu dini wa di li'annahu tauhidu wa hadha fil haqiqati yadullu ala anna aqlal mu'aqili qasidun kaifa yanharifu anil makna alladhi aradahu Allahu min kalamihi aw balaghahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma min hadzal lazimi anna Allah tarakon tarak tarakon nasa di lima huwa usuluddin asluddini asluddini au huwa min asluddini wa asasihi tarqil bayani fihi li ukulin nasi al tarakal bayana fihi tarakal bayana fihi li ukulin nasi al mutarab al muttaribati al mutabayinati wa hadha fil haqiqati mutlanuhu zahirun فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وأخبر جل وعلا أنه أنزل على على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذكر الذكر الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم ما نزل ما نزل إليهم نعم Inilah dampak yang kedua dari konsekuensi yang batil yang tiba yang merupakan dampak dari akidah taktil. Intinya Allah Jalla wa'ala tidak menjelaskan pada manusia hal-hal apa saja yang wajib diyakini oleh manusia fihi tentang Allah. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan. Dan jika demikian, tidak ada penjelasan dari Allah, tidak pula dari Rasulnya tentang hal-hal yang wajib diyakini berkaitan dengan Allah Azza wa Jal padahal keyakinan tentang Allah Azza wa Jal adalah adalah pokok agama dan dasar agama karena dia adalah tauhid maka hal ini pada hakikatnya menunjukkan bahasanya akal alu taktil akal yang rusak ini yang hari bagaimanakah dia menyimpang dari makna yang Allah inginkan dari firmannya dan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari konsekuensi ini berarti eh, Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia bersama akan mereka dalam urusan yang merupakan pokok agama atau termasuk pokok agama dan eh, asas agama. Allah tinggalkan penjelasan, Allah tidak jelaskan masalah ini. Allah, Allah biarkan penjelasan tentang masalah ini kepada akal manusia yang mutoriba yang guncang, yang bingung al mutabayina, yang beda-beda antara satu akal dengan akal yang lain dan hal ini pada hakikatnya adalah e, eh, yang satu hal yang nampak jelas karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahasanya Allah menurunkan kitabnya sebagai penjelas untuk segala sesuatu dan Allah dan Allah mengkabarkan jalla wa ala bahasanya Allah menurunkan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an supaya Muhammad menjelaskan kepada manusia dengan hadis isi wahyu yang Allah turunkan untuk manusia. Ya, rezeki salikan ala nabiya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa wa rasulina wa ashabah wa salafan umati wa imataha kanu qasirina au muqsirina fi ma'rifati au muqsirina au muqsirina fi ma'rifati wa tabjini ma yajibu lillahi ta'ala finasifati au yamtani mu'alihi au yajuzu itlam yarid al harfun wa fi madhahaba ilaihi ahlu ta'tili fi sifatillahi ta'ala wa samuhu ta'wilan فحين إذن إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وسلف أئمتها قاصرين لجهل بذلك وعزهم عن معرفته أو لعدم بيانهم في الأمة وكلا الأمرين باطل. Nah, Uh, sisi kebatilan yang ketiga maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur Rasidin bahkan semua sahabat dan salaful ummah dan para imam mereka adalah kosirin atau mukosirin mereka itu adalah orang-orang yang uh, tidak maksimal tidak sempurna Fima arifati dalam mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat apa yang wajib bagi Allah boleh jadi ketidaksempurnaan ini tidak disengaja kosirin atau disengaja yaitu kosirin. Mereka itu bodoh karena memang asli bodoh, kosirin atau mereka nggak mau e, belajar sungguh-sungguh, mencari sungguh-sungguh ya, maka itu mukasirin. sebentar sebentar apa qasirin atau muqassirin. Hmm. Kalau qasirin berarti ya itulah kemampuan mereka. Kemampuan mereka ya sepadam itu dah cepat, ya, dangkal, nggak bisa lebih dalam lagi. Jika kemampuan pengetahuan mereka sudah mentok memang segitu, nggak bisa jelaskan sifat apa yang wajib bagi Allah atau mufassirin sebenarnya mereka itu pintar kalau mau uh, eh, berpikir namun mereka nggak mau berpikir Fima arifati tentang pengetahuan dan menjelaskan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang tani alaihi atau sifat yang mustahil bagi Allah atau ya juzu sifat yang boleh bagi Allah Islam nyarit karena tidaklah datang dari mereka satupun huruf yang sama persis dengan apa yang menjadi keyakinan ahlu taktil ahlu taktil mengatakan tangan Allah itu maknanya demikian tidak ada satupun keterangan semacam ini dari sahabat dan salaf fi sifatullah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dalam tahrif yang mereka lakukan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka namai tahrif ini dengan takwil. Wahina izin maka pada saat itu maka jika demikian maka imam boleh jadi nabi dan para khulafah rasidin dan salaful umat dan para imam itu kosirin ya memang kemampuan mereka terbatas sampai di situ artinya lijah kan mereka tidak tahu sama sekali sifat apa yang wajib bagi Allah wa ajizin dan mereka memang tidak punya kemampuan untuk mengetahuinya atau mukasirin mereka tahu namun tidak mau cerita-cerita dan tidak mau berbagi Diadami adami bayanihim lil ummah mereka muqassirin tahu namun tidak berbagi. Di adam bayanihim dengan mereka tidak mau memberikan menjelaskannya kepada umat dan dua-duanya adalah perkara yang batil qasir ataupun taksir semuanya batil mana, mana mungkin uh, ini, mereka tidak tahu kemudian baru diketahui oleh orang-orang yang datang setelahnya wali khulafa'i iya. bikat mima ma'aujaballahu ramyun harfun wahidun hujjatun li harfan wahidan al-mu'attilatu al al hakikatu pada hakikatnya setiap kali kita melewati menjumpai satu konsekuensi dari konsekuensi-konsekuensi yang batil yang merupakan dampak dari akidah taktil wa asadu mimma maka berikutnya itu lebih keras, lebih jelek daripada konsekuensi sebelumnya kata Syekh Ubaid uh, yang disampaikan oleh Syekh Saimin itu urut ya, urut dari yang konsekuensi yang ringan kemudian tambah jelek tambah jelek tambah jelek maka poin-poin ini bukan asal asal saja namun uh, ada maknanya yaitu diurutkan dari yang dampak yang uh, yang ringan kemudian dampak yang lebih berat dan lebih berat uh, lazim atau konsekuensi yang ketiga intinya adalah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taksir dalam bayan uh, tidak memberikan penjelasan jadi berarti menyembunyikan apa yang Allah perintahkan untuk dijelaskan pada manusia aku katakan uh, ini adalah tuduhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Khalifah Rasidin dan para imam salaf setelahnya dituduh menyembunyikan apa yang Allah wajibkan untuk dijelaskan dan ini adalah romyun tuduhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditaksir kalau Rasul itu taksir tidak memberikan penjelasan berarti Rasul itu tajhil membuat umatnya bodoh karena dia tidak mau menjelaskan Tersenyumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para uh, khalifah setelah mereka dari para imam mereka adalah orang-orang yang uh, jahilin atau tidak tahu hal itu dikarenakan tidaklah li'an alamnya yarid karena tidaklah didatang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula dari salaf dari sahabat dan dari imam tabi'i para imam di masa tabi'in dan orang-orang setelah mereka satupun kalimat harf di sini artinya kalimat atau satupun kata ya. harf di artinya kata yang kata tersebut bisa menjadi hujah untuk ahli taktil Walam yakul uh, eh, walam yakul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam e, Rasul pun tidak pernah mengatakannya, tidak pula pernah dikatakan oleh khulafa, e, para khulafa Rasidin, tidak pula pernah dikatakan oleh para imamatul huda, para imam penyebar petunjuk dari masa salafus saleh. Wala harfan wahidan meskipun satu kata. Yang itu mendukung apa yang menjadi akidah alu alutakdil. Dan dua kemungkinan ini taksir ataukah uh, al-qasr semuanya adalah abdulul batil kebatilan yang paling batil. Ya. Maka dalam lughah harf itu artinya kata. Dan kata atau kalimah itu artinya jumlah. Ya. Itu filughah, tidak dengan finahwi. Tidak dengan nahwi kalimatani khafifatani filisan ya, kalimat seringan di lisan artinya jumlah mufida ya, sedangkan harf filughah eh, dalam bahasanya orang Arab artinya kata kata yaitu kalimat dalam e, artinya adalah jumlah mufidah Kemudian ya, yang ke yang keempat. Dani. wa rasulihi wa rasulihi laisa murji'an marji'an laisa murji'an Nahu fi rabbihim wa ilahum wa alladhi wa ilahihim wa ilaihim alladhi alladhi ma'rifatihim ma'rifatuhum bihi alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi asyara'i asyara'i'u asyara'i'u zubdatur risalati tilkal ukulu tilkal ukulu al ukulu al mutanakid al mutanakid al mutanaqidatu wa ma khalakahu fasabilahu takdzibi inna fasabilu at takdzibu fasabilu uh, ah, itu komanya keliru itu komanya harusnya mutanakidah koma wa ma khalafaha fasabiluhu gitu wa ma khalafaha fasabiluhu at takdzibu inna wajadu ila dalika sabila awi tahriku aladhi yusamunahu nah yang keempatnya dampak yang keempat berarti eh, firman Allah dan sabda Rasulnya tidak bisa menjadi acuan manusia rujukan manusia dalam eh, dalam hal-hal yang mereka yakini tentang Rab mereka dan ilah mereka Padahal pengetahuan manusia tentang Allah adalah termasuk ajaran yang paling penting yang dibawa oleh berbagai syariat para nabi. Bahkan mengenal Allah itu adalah inti kerasulan, inti ajaran para rasul. Dan berdasarkan akidah alu taktil, maka yang jadi referensi dan rujukan dalam masalah eh, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah akal manusia yang goncang ya, yang mudah berubah al-mutanaqidah yang satu dengan yang lain saling berlawanan maka konsekuensi ahli taktil dengan akidah taktilnya adalah tidak uh, menjadikan perkataan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan Namun yang jadi rujukan adalah akal manusia. Wa makhalafaha adapun segala yang menyelisih akal manusia, maka sikap ahli taktil adalah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah at takdib akan didustakan oleh ahli taktil manakala mereka jumpai jalan untuk mendustakannya dengan alasan itu hadis ahad atau yang lain. Yang kedua adalah diselewengkan yang mereka namai dengan takwil jika tidak mereka tidak memungkinkan untuk mendustakannya. Set قال الشريف وهذا الوجه يتضمن شيئين أحدهما ما خلاصته سلخ الناس أن ما جاء في هذا الباب الذي وزبدة رسالته وذلك بعدم الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله ومنهج السلف الصالح وعليه فإن النص والإجماع ليس مرجعين في هذا الباب وثانيا أن المرجع مرجع الذي يجب التحويل عليه في فهم هذا الباب هو عقول الناس ومنهم المعطلة وقد علم حسن حسا ومشاهدة حسا ومشاهدة كما هو معلوم شرعا أن عقول الناس لا تتفق عليه شيء فيا العجيب فيا العجب فيا العجب كيف يصرف الناس عن ما جاء ناسا ناسا عن ما جاءت به واتفقت على أن الخلق أن خلق أن خلق متعبدون به وأن تكذيبه كفر ويحول الناس ناسا ويحول الناس إلى العقول المتباينة المضطربة فهذا في الحقيقة ضلال بعد الهدى وزيغ عن الصراط المستقيم وصرف عن وصرف وصرف عن اتباع سبيل المؤمنين الذي قال الله فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره نعم. Eh, sisi yang keempat ini atau uh, eh, lazim yang batil yang keempat ini mengandung dua poin. Pertama intinya eh, perbuatan alu taktil itu salhun nas mengeluarkan manusia an maja'a fi hadal bab dari berbagai dalil yang ada dalam masalah ini dalam masalah mengenal Allah. Padahal, masalah, eh, padahal mengenal Allah adalah Zubdatu risalah adalah inti dari ajaran para rasul itu dengan tidak mau merujuk kepada mengacu kepada firman Allah dan perkataan Rasulnya dan manhaj salafus saleh dalam masalah ini. Wa alaih maka berdasarkan hal ini maka nas Quran dan sunnah dan ijma' bukanlah rujukan dalam masalah mengenal Allah. Nah, kemudian poin yang kedua yang jadi rujukan yang menjadi patokan dalam memahami masalah ini, masalah mengenal Allah adalah akal manusia. Jadi antara manusia tersebut adalah mereka-mereka para ahlu ta'til. Dan satu hal yang telah diketahui hisan dengan indera Pemusahatan dan bisa kita uh, lihat dengan mata sebagaimana satu hal yang diketahui secara syariat pasti akal manusia itu tidak sepakat atas satu hal orang bilang setiap kepala itu ada pendapatnya sendiri-sendiri Fayal ajar maka betapa anehnya bagaimanakah mereka palingkan manusia dari ajaran yang dibawa oleh para rasul dari ajaran yang seluruh makhluk itu sepakat bahasanya mereka harusnya menyembah Allah dengannya ya, dan sebenarnya mendustakannya adalah kekafiran lalu mereka bawa mereka giring manusia kepada akal yang beda satu dengan yang lain yang goncang yang tidak pernah uh, sepakat tentang satu masalah maka hal ini pada hakikatnya adalah kesesatan setelah hidayah dan penyimpangan dari jalan Allah yang lurus dan berpaling dari mengikuti jalan orang-orang yang beriman yaitu ijma padahal Allah berfirman siapa saja yang menentang Rasul setelah jelas baginya ilmu kemudian dia mengikuti bukan jalan orang yang beriman bukan ijma orang-orang yang beriman kami palingkan dia kemana dia mau berpaling dan kami masukkan dia dalam neraka dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali.